Mitra bisnis, dua pabrik kosmetik terpaksa tutup karena izin edar produk tidak keluar-keluar. Padahal izin untuk produk mereka tersebut telah diajukan ke Badan POM sejak dua tahun lalu. Alhasil, perusahaan tidak kuat lagi menanggung biaya operasional, sementara produk belum boleh dijual karena tunggu izin keluar. Untuk membicarakan masalah tersebut, segera kita berbincang dengan Sofian Wanandi. Pak Sofian. Sepertinya kasus serupa cukup banyak terjadi di Indonesia. Apakah dari asosiasi tidak mencoba mendiskusikan dengan Badan POM? Kita sudah bicara sama Badan POM. Memang dia alasannya tentu dia kekurangan daripada ahlinya, dia kekurangan labnya, dan segala macam dia mesti tentu teliti. Nanti kan ini jiwa orang dan segala macam yang terjadi. Dan juga tentu ada beberapa pengusaha juga yang nakal yang juga menyalahgunakan kadang-kadang izin itu untuk macam-macam. Tapi karena dia lambat itu jadi illegal. Itu terbanyak atau eh, pasal orang juga melakukan hal-hal yang sebenarnya sudah tidak legal kan. Karena tidak pakai izin pun mereka juga jualan di sini sampai ketangkap. Tapi ini semua dibuat karena tidak ada satu disiplin dan tidak ada satu dari atasan itu yang melakukan suatu pengecekan dan juga menghukum yang salah. Kita hukum kita di Indonesia ini kan nggak jalan. Bagaimana yuk? Nggak ada yang ditakutin lagi di Republik ini. Jadi semua orang mau bikin apa saja yang merusak itu dan nilai menyeleweng itu nggak ada untuk diterima. You lihat setelah peristiwa Gayus ini kan kelihatan sekali nggak jalan semua kita punya hukum ini. Ini yang mesti dirubah menurut saya. Jadi hukumlah orang betul yang salah itu dihukum seberat-beratnya jangan yang ya hukum koruptor ya hukum satu dua tahun ya toh kalau yang nggak tahu si, si Ariel itu ya kasih kena tiga setengah tahun. Urusan dia baru keluarga dia punya porno-porno. Jadi kadang-kadang kita ini melihat hukum di Indonesia ini nggak jelas gitu loh. Semua itu kelihatan bisa dibeli dan bisa dimain-mainkan gitu. Semua dipolitisasi. Bagaimana mau baik negara itu? Tapi kan ini hanya bisa kalau you punya pemimpin yang kuat, yang komit terhadap soal itu. Bukan cuma berwacana dan lain-lain aja. Itu aja menurut saya penting. Tapi Pak, meski terkesan masih belum beres, Kok belakangan ini banyak berita yang menyebut sejumlah investor asing tertarik menanamkan modalnya di Indonesia? Apa itu benar, Pak? Sebenarnya begini ya, sebagian besar itu tadinya memang semua mau datang, tapi kalau dia lihat tidak selesai soal tanahnya, yang mau datang tuh makanya itu saya bilang cuma yang mau cari kekayaan alam kita itu natural resource yang lain-lain tuh jarak sedikit sekali yang yang manufacturing lebih sedikit lagi jadi yang itu yang lain-lain itu cuma cari yang untung banyak kalau risiko besar sudahlah, dia akan untungnya banyak. Natural resources itu kan seperti batu bara itu cuma tinggal gali-gali aja. Ya kan? Tapi itu kan mereka menghadapi macam-macam masalah juga. Jadi lah orang itu sebenarnya ya suasana investasi kita ini ya sebenarnya sudah sangat tidak lagi baik. Karena diganggu baik di pusat, di daerah kita ini ya bukan mau makan telurnya ya. Kalau ayam itu kan mesti tunggu dia bertelur baru ya ambil telurnya. Ini enggak, baru belum masuk dia belum telur dia sudah kaget-kagetin sehingga kalau bisa ayamnya yang you bunuh gitu. Jadi bagaimana kita ini mau menarik investasi itu mentalitas itu yang harus diubah menurut saya. Demikian Sofian Walandi, saya Kiki Wijaya.